Kita pada pembahasan berikutnya pada halaman ke berapa 20 22 ya halaman ke-22 yaitu pada al amr rabi pada perkara yang keempat di antara hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ta'atuhu wattiba'uhu wattaslimu lahu sallallahu alaihi wasallam itu mentaati beliau kemudian mengikuti beliau dan menerima terhadap beliau yang menerima apa saja yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Asy-Syaikh mengatakan fasadiqu fil qiyam haqqihi sallallahu alaihi wasallam wajibun alaihi an yaj'alahu al-qudwata wal uswata wal muhakkama fi kulli daqiqin wa jalilin. Ya. Fasadiqu orang yang jujur di dalam melaksanakan hak hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam menunaikan hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajibun alaihi maka wajib baginya ayaj'alahu untuk menjadikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kudwah wal uswah sebagai panutan dan teladan wal muhakkama fi kulli daqiqin wa jalil dan sebagai orang yang dijadikan sebagai hakim pemutus perkara dalam semua perkara yang kecil ataupun yang besar. Inilah kewajiban kita. Kalau kita ingin menunaikan hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menjadikan beliau sebagai panutan dan teladan kita. Kita mengikuti apa saja yang ya, beliau lakukan, ini terutama dalam hal agama ini, dan kita menjadikan beliau sebagai hakim, pemutus perkara terhadap segala sesuatu yang ada pada permasalahan pada kita, ya, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Nah, wahadal haqqu yatadammanu ma ya'ti. Dan hak ini ya, mengandung beberapa perkara berikut ini. Ini harus kita perhatikan beberapa hal, beberapa hal berikut ini yang merupakan kandungan dari e, hak Rasulullah SAW yang kita pelajari ini. Nah, yang pertama awalan, yang pertama adalah yajibu alal muslimi ayyuhibba sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa وسلم yang pertama bahwa kewajiban seorang muslim untuk mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah, ini ajaran, tuntunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyu'azzimaha dan mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ah, sunnah di sini maksudnya adalah ajaran tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua lini kehidupan kita. Ya. Wahada far'un <clears throat> an sadiqi mahabbatihi lahu sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan cabang dari yakni kecintaan yang jujur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga pertama yang harus kita perhatikan adalah mencintai sunnah beliau, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mengagungkannya, tidak meremehkannya dan tidak membenci sedikit pun sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tentu saja dalam hal ini kita harus menyampingkan yakni tuntutan dari hawa nafsu manusia yang terkadang tidak menyukai yakni apa? Eh, di antara sebagian di antara ini sunnah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita harus kalahkan hal itu dan kita harus mencintai sunnah Nabi SAW dan mengagungkannya. Sanian yang kedua di antara perkara yang harus kita perhatikan alaihi tidak anna sunnatahu hiya ghayatul kamali. Dia harus eh, atau kewajiban dia adalah harus meyakini bahwa sunnah beliau sallallahu dia adalah ghayatul kamal, telah mencapai puncak kesempurnaannya. Ya, tidak ada yang terbaik kecuali sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna tibaaha ghayatul huda dan bahwasanya mengikuti sunnah tersebut adalah e, puncak dari petunjuk. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas hidayah, maka kita harus mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. bil bididdi. Sedangkan lawannya adalah dengan lawannya. Maksudnya apa? Ketika sunnah adalah sunnah Nabi SAW adalah sesuatu yang mencapai puncak kesempurnaannya dan dia adalah puncak hidayah, maka sebaliknya yaitu tidak mengikuti sunnah Nabi SAW ya itu adalah merupakan puncak kesesatan dan apa? Dia merupakan kerendahan, ya bukan kesempurnaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, illam yastajibu لَكَ fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum maka seandainya mereka umat manusia itu tidaklah menyambut seruan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa-hawa mereka hawa nafsu mereka ya di sini kata beliau hafizallahu taala fama thamma illa tariqani maka di sana tidak ada kecuali hanya dua jalan saja al-istijabatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam awit tibaul hawa yaitu ada dua jalan saja yang bisa dipilih manusia yaitu apa yang pertama adalah istijabah menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengikutinya au itiba'ul hawa atau kalau tidak demikian berarti mengikuti hawa nafsu jadi cuma ada dua ini saja maka manusia yang berjalan di dunia ini ya mereka hanya berjalan di dua jalan ini saja kalau mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti mereka telah meninggalkan hawa nafsunya. Sebaliknya, kalau mereka tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti pada hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri. Mana yang mau kita pilih? Orang yang berakal tentu saja ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Yaqul Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Falahu Shallallahu alaihi wasallam hawdani 'azimani." maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki dua telaga yang besar ya haudun fid dunya wa huwa sunnatuhu wa ma ja'a bihi wa ma ja'a nah yang pertama adalah telaga yang ada di dunia apa yang dimaksud dengan telaga di dunia ini yaitu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ajaran beliau tuntunan beliau wa ma ja'a dan apa yang beliau bawa ya wa haudun fil akhirati dan haud telaga di akhirat telaga di akhirat itu telaga hakiki yang berisi air minum yang segar sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Fasyaribuna min hadzal haudhi fid dunya hum syaribuna min haudhihi qiyamati. Maka orang-orang yang meminum dari telaga ini di dunia yaitu orang-orang yang mau meminum telaga Rasulullah SAW di dunia yaitu dengan mengikuti sunnah beliau SAW dan apa yang beliau bawa humus syaribuna min haudhihi yaumal qiyamah mereka itulah orang yang akan minum ya hanya mereka itulah orang yang minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat telaga beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat jelas diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telaga yang sangat besar ya yang e, rasanya manis melebihi manisnya madu ya putihnya melebihi putihnya susu dan masya Allah di sana ada cawan-cawan atau cangkir-cangkir yang seperti bintang-bintang di langit, ya kan yang minum darinya tidak akan merasa haus selamanya. Ya, ini haud telaga Nabi SAW di hari akhirat nanti pada hari kiamat. Dan ternyata tidak ada yang bisa minum darinya kecuali orang-orang yang telah minum yaitu mengambil dari haud telaga Nabi SAW di dunia ini yaitu sunnah beliau SAW. Alaihi Wasallam. wa mahrumun Wamustakilun mustaqillun Maka di antara manusia itu ada yang minum dari telaga Nabi SAW wa mahrumun dan ada yang terhalang dari telaga Nabi SAW wa mustaqillun wa ada yang sedikit di dalam hal tersebut ada yang banyak dalam hal tersebut ya ada yang minum sedikit ada yang minum banyak ya ada yang ya seperti itulah faman faman min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya wa lam yakun lahu minha فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا kata beliau maka barang siapa yang dhamia yaitu tidak minum dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya ya di dunia ini walam yakun lahu minha syirbun dan dia tidak mendapatkan bagian minuman dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya sehingga dia merasa haus ya dhamia itu haus ya ini tidak mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunan bagi dia di dunia ini, fahuwa fil akhirati ashaddu dham'an. Maka di akhirat nanti dia akan lebih besar kehausannya, rasa hausnya akan lebih besar lagi. Wa harru kabidan dan hatinya livernya itu akan menjadi lebih panas. Jadi karena dia tidak mendapatkan minuman ya, di yaumul akhir yaumul qiyamah nanti dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau di sini menyampaikan tentang samarat mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam ya yaitu buah dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samaratun azimatun adalah buah yang sangat sangat besar. Tetapi insyaallah kita akan baca hal ini pada pertemuan yang akan datang باذن taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.